بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Daw'il Kitab wa Sunnah Pembahasan Kitab Siyam Kita masuk pada masalah yang ketiga dari bab yang pertama. Al-mas'alatu tsalitsah. Masalah yang ketiga, aqsamus siyam. Macam-macam puasa. Asyamu kisman, puasa itu ada dua macam. Wajibun wa tatawwu'un yang pertama puasa wajib dan yang kedua puasa sunnah. Wal wajibu yanqasimu ila thalathati aqsam. Dan puasa yang wajib terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, saum Ramadan. Ya, puasa di bulan Ramadan. Athani yang kedua Saumul kafarat Puasa dalam rangka membayar kafarah eh. Yang kafarah tersebut hukumnya wajib <clears throat> Baik kafarah Jima di siang Ramadan ya, Atau kafarah yang lainnya Asalisa yang ketiga Saumun nazar Puasa nazar Ketiga jenis puasa ini hukumnya adalah wajib Yang pertama puasa Ramadan Yang kedua puasa bayar kafaroh ya. Yang ketiga puasa nazar Ketika seseorang bernazar Akan berpuasa ya, Maka wajib baginya untuk menunaikan nazarnya baik nazar mutlak atau nazar muqayyad. Ya. Nazar yang mutlak yang tidak berkaitan dengan apapun, tidak berkaitan dengan kesehatan, rezeki dan yang lainnya. Saya bernazar puasa sekian hari. Ya. Ini nazar mutlak. <clears throat> Adapun nazar muqayyad dikaitkan dengan suatu perkara. Ya. Misalkan kalau saya sehat saya akan berpuasa sekian hari ya. Baik nadar mutlak atau nadar muqayyad Hukumnya wajib untuk ditunaikan ya. Kecuali kalau nazarnya nazar maksiat, ya. Nazarnya nazar maksiat ya. Nah kalau saya berhasil mencuri barang ini saya akan puasa sekian hari ya. Ini nazar maksiat <clears throat> Kemudian Wal kalamu huna yanhasiru fi shaumi Ramadan. Pembahasan dalam kitab ini terbatas hanya dalam pembahasan puasa Ramadan. Wa fi shaumi tatawwu' dan juga pembahasan puasa dalam kitab ini terbatas hanya dalam pembahasan e, puasa-puasa sunnah ya. puasa Ramadan dan puasa-puasa sunnah saja ya. akan dijelaskan nanti e, sedikit penjelasan tentang puasa-puasa sunnah Amma baqiyatul aksam fata'ti fi mawadi'iha. Adapun jenis-jenis yang lainnya puasa kafarah, puasa nazar ini akan datang dalam tempatnya tersendiri ya, nanti dalam bab-bab setelahnya atau dalam kitab-kitab setelahnya akan dibahas tentang kafarah, nazar <clears throat> dan yang lainnya insyaallah taala Selesai dari masalah yang ketiga jenis-jenis puasa. Al-mas'alatu rabi'ah masalah yang keempat <coughs> Fadlu siyami syahri Ramadan wal hikmatu min masyru'iyati saumi keutamaan puasa di bulan Ramadan dan hikmah disyariatkannya puasa ada dua pembahasan pembahasan pertama keutamaan puasa Ramadan Pembahasan yang kedua adalah hikmah disyariatkannya puasa Ramadan. Lawal yang pertama, fadluhu keutamaan puasa Ramadan. Di sini hanya dijelaskan atau disebutkan sebagian keutamaan puasa Ramadan. <clears throat> Yang pertama adalah hadis An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang salat pada malam Lailatul Qadar melakukan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar dengan dilandasi keimanan dan mencari pahala di sisi Allah maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu dan barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan dilandasi keimanan dan mengharap pahala di sisi Allah juga akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan dosa yang diampuni ini adalah sagairud dunub, dosa-dosa kecil. Ya. Karena dosa-dosa besar tahtaj ila taubah, membutuhkan proses taubat. Nah. <clears throat> Hadis sahih diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Muslim. Sehingga di antara keutamaan puasa Ramadan adalah akan mengampuni atau menggugurkan dosa-dosa yang telah berlalu. Ya, dosa-dosa ya, kecil yang telah berlalu. Ini di antara keutamaan puasa Ramadan. Namun dengan syarat ini dilandasi dengan imanan. Iman. Ya. Kemudian dilandasi dengan ehtisab, Dia berpuasa hanya mencari ridho Allah ya, mencari pahala di sisi Allah Azza wa Jal ya, bukan mengharapkan pujian, sanjungan atau tujuan-tujuan yang lainnya <clears throat> kemudian wa anhu dan juga dari Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun idza istunibatil kabair puasa ini lima waktu kemudian dari Jumat ke Jumat berikutnya puasa salat yang lima waktu Sholat yang satu ke sholat berikutnya Dan juga Jumat Yang satu ke Jumat yang berikutnya Wa Ramadan ila Ramadan Dan Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya Itu mukafiratun lima bainahun Menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya ya. Idza batil kabair apabila ditinggalkan dosa-dosa besar. Ya. Artinya yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Ya, solat lima waktu juga penggugur dosa. Demikian pula solatul Jumaah, penggugur dosa. Demikian pula puasa di bulan Ramadan merupakan penggugur dosa yang dilakukan di antara kedua waktu tersebut. Itu dosa-dosa kecil. Hada ba'du ma warada fi fadli siyami syahri Ramadan. Ini sebagian yang datang tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Wa fadailuhu katsira. Dan sebenarnya keutamaannya itu banyak. <coughs> Keutamaan-keutamaan puasa di bulan Ramadan sangatlah banyak. <coughs> nah, namun cukuplah hadis di atas ya, menjadi motivasi bagi kita untuk semangat ya, bersungguh-sungguh dalam menjalani puasa di bulan Ramadan dengan ikhlas dan hanya mengharap pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian pembahasan yang kedua al-hikmatu min masyru'iyati sawmi, Hikmah disyariatkannya puasa Ramadan syara Allah Subhanahu as-sauma lihikamin adidatin wa fawaid katsirah. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa ya, karena hikmah-hikmah yang bermacam-macam dan faidah-faidah yang banyak. <coughs> Hikmah dan faedahnya banyak dari hikmah dan faidah-faidah puasa. di diantaranya disebutkan beberapa diantaranya dalam kitab ini. Yang pertama tazkiyatun nafs. Puasa itu akan mensucikan jiwa. Puasa akan mensucikan jiwa. Watathiruha dan akan membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran penyakit hati ya. dibersihkan disucikan jiwa ini hati ini Watan ya. wa min al akhlati radiati wal akhlaki radhilah ya. puasa ini akan membersihkan dari kotoran-kotoran yang busuk ya, yang jelek dan dari akhlak-akhlak yang rendah ya, akhlak-akhlak yang tercela. Li'anna sauma yudiku majari syauton Karena puasa itu akan menyempitkan jalan masuknya syaitan ya, fi insan pada badan seseorang. Ya, jadi syaitan tajri alal insan majrud Setan itu mengalir pada manusia pada aliran darah. Ya. Dengan berpuasa maka akan mempersepit ya, aliran jalan syaitan tersebut. Dengan berpuasa akan mempersempit aliran jalan syaitan dalam badan seseorang. Sehingga orang yang berpuasa eh, akan terbersihkan, ya, tersucikan dirinya dari kotoran-kotoran dan akhlak-akhlak yang rendahan akhlak-akhlak yang tercela, ya. penyakit-penyakit hati, ya. dan seterusnya. Nah. Kemudian di antara hikmah disyariatkannya puasa <clears throat> fi tazhidun fid dunya wa syahwatiha wa targhibun fil akhirati wa na'imihah. Di dalam ibadah puasa itu ada bentuk zuhud dalam hal dunia dan syahwatnya dan kesenangan-kesenangan dunia. Yang biasanya makan enak, ya, lezat dan seterusnya harus ditahan ya, selama berpuasa. Ya. Nah, yang biasanya makan sehari tiga kali jadi dua kali sahur dan buka ya. yang biasanya melakukan ini dan itu dari kesenangan-kesenangan dunia di siang hari ya ditahan ya, karena sedang berpuasa ya, sehingga dalam berpuasa itu ada bentuk tazhid fid dunya wa syahwatiha Wa targhibun fil akhirati wa na'imiha dan dalam puasa terdapat targhib. Ya, terdapat motivasi anjuran yang kuat untuk meraih akhirat dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Ya. Nah, orang yang berpuasa dia semangat bersungguh-sungguh. Nah, termotivasi untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di akhirat. Dia rela meninggalkan kenikmatan dunia di siang hari dalam rangka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di akhirat yang lebih lebih kekal, lebih baik ya, dan seterusnya. Asalisa yang ketiga dari hikmah disyariatkannya puasa, as-saumu yub'itsu 'alal 'atfi 'alal masakin. Puasa itu membangkitkan na'am rasa iba kepada kaum miskin, kepada orang-orang miskin. Wa syu'ur bi alamihim dan akan membangkitkan eh, sikap merasa, ya, ikut merasa ya, atau ikut merasakan apa yang dialami oleh orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Ya, ikut merasakan perihnya lapar, ikut merasakan dahaganya haus. Nah, dan seterusnya. Lianna soima yaduku alamal jual atosh. Karena orang yang berpuasa itu dia merasakan perihnya lapar dan haus. Ya. Ila ghairi dzalika minal hikamil balighah. Ya. Dan yang lain-lainnya dari hikmah-hikmah yang agung dari disyariatkannya puasa. Wal fawaidil adidah dan juga dari faidah-faidah yang banyak dari faidah-faidah disyariatkannya puasa. Nah, Kemudian al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima. Syurutu wujubi siyami Ramadan Syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan Yang pertama al-Islam Syarat yang pertama syarat wajibnya puasa Ramadan adalah Islam Harus orang muslim atau muslimah. Fala yajibu wa la yasihu siyamu minal kafir, maka tidak wajib dan tidak sah puasa yang dilakukan oleh orang kafir. Li'anna siyama ibadah, karena puasa itu adalah ibadah. Wal ibadatu la tasihu minal kafir dan ibadah itu tidak sah jika dilakukan oleh seorang yang kafir. Nah, Fa'idha aslama Dan apabila Dia masuk Islam Si kafir ini masuk Islam La yalzamu biqadai imafatah. Dia tidak wajib untuk mengkodok puasa-puasa yang sudah berlalu Masuk Islam umur 40 tahun misalkan Ya Dia tidak wajib mengkodok puasa-puasa yang mungkin 15 tahun dia tinggalkan ketika kafir. Tidak wajib. Ya, hanya wajib puasa ketika dia dalam keadaan muslim. Nah. <clears throat> Kenapa orang-orang kafir? Ya, mereka tidak sah puasanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqi ghairal dinan fala yuqbala min ya barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima darinya ya. kebaikannya amalannya ya sebaik apapun dia ya. nah banyak sodakohnya banyak ininya banyak itunya akhlaknya masya Allah ya. nah kebaikan-kebaikannya, amalan-amalannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala selama dia kafir. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura dan kami hadapkan apa yang mereka lakukan ketika di dunia ya. Diperlihatkan amalan-amalan dia ketika di dunia dan kami jadikan amalan-amalan tersebut seperti debu yang bertebaran. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau menyekutukan Allah ya, dan orang yang musyrik itu kafir, maka gugur amalan-amalanmu. Ya, gugur, tidak ada berguna. Ya. Tidak berguna dan tidak berfaedah di sisi Allah Azza wa Kemudian syarat yang kedua al-bulugh. Telah mencapai usia balik dewasa, baru wajib ya. Seorang kapan wajib puasa ketika dia telah mencapai usia balik dewasa. Fala yajibu siyamu 'ala man lam yablugh hadd taklif. Maka tidak wajib puasa bagi orang yang belum sampai pada batasan taklif yaitu balik dewasa. Ya. Liqauli sallallahu karena Rasulullah sallallahu bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathah." Pena diangkat dari tiga orang. Ya. Anin naim hatta yastayqid. Wa anil majnun hatta yufik. Wa anil saghir hatta yablub. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Dan dari orang yang gila sampai dia berakal kembali. Dan dari anak kecil sampai dia dewasa balik. Ya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Fadzakara minhum as-sabi hatta yahtalim. Dalam hadis ini beliau menyebutkan as-sabi hatta yahtalim. Paina diangkat dari anak kecil sampai dia dewasa, balik. Ya. Sehingga ketika belum balik belum wajib untuk puasa di bulan Ramadan. Walakinnahu yasihu siyam min ghairil balik law som. idza kana mumayyizan. Akan tetapi eh, sah puasa bila dilakukan oleh anak kecil yang belum balik ya, apabila dia anak kecil yang sudah mumayiz. Ya, eh, kalau sudah mumayiz kemudian dia berpuasa maka sah puasanya walaupun dia belum balik ya, misalkan umur 6 tahun atau 7 tahun dia sudah memayis sudah bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk ya nah sudah memayis sudah faham pembatal-pembatal puasa ya nah ini yang harus dilakukan ketika puasa ya dan seterusnya Ya. Dia sudah mumayis Jika dia berpuasa walaupun dia belum dewasa maka sah puasanya. Nah, adapun yang belum mumayis maka tidak sah puasanya. Wayam bagi liwali amrihi an ya'murahu bisyam dan seyogianya bagi walinya, bagi orang tua atau wali si anak yang sudah mumayyiz ya, walaupun dia belum dewasa ya, hendaknya wali atau orang tuanya memerintahkan anaknya untuk berpuasa walaupun belum balik ya walaupun belum wajib puasa kepadanya ya, tapi diperintahkan kalau sudah memayis umur 6 atau 7 tahun diperintahkan untuk berpuasa agar apa liya'tadahu wa alafahu agar supaya dia terbiasa ya. agar supaya dia terbiasa menjalankan ibadah puasa sehingga ketika dia dewasa nggak kaget ya. nah tidak kaget ketika berpuasa <clears throat> maka dilatih ya. bagaimana para sahabat Rasulullah SAW ya, mereka juga melatih anak-anak mereka untuk berpuasa Ya. Nah, ketika salah satu di antara mereka menangis karena lapar atau haus, maka mulai diberi permainan-permainan, ya, untuk melupakan rasa lapar dan rasa haus. Nah, sampai waktu berbuka. Ya. Ini menunjukkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka juga melatih anak-anak mereka untuk puasa. Dan ketika telah berumur balik dewasa maka wajib Wajib untuk berpuasa Nah Dan diantara tanda-tanda balik ya, Kalau laki-laki maka dia telah eh, Ihtilam atau telah keluar maninya ya. Nah dan kalau perempuan dia telah mengalami haid ya dan juga ada beberapa tanda-tanda yang lain yang lebih rincinya akan ada pada pembahasan tersendiri. Asalisa ya. yang ketiga dari eh, syarat wajib puasa <clears throat> al akal hendaknya orang tersebut berakal bukan orang yang gila. Ya. Fala yajibu siyam 'alal majnun wal ma'tuh, maka tidak wajib ya, puasa bagi orang yang gila dan yang hilang akalnya. Ya, tidak wajib puasa bagi mereka. Liqauli salam. Jadi ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al qalamu an thalathah." Puasa eh pena diangkat dari tiga orang. Hadis yang tadi kita baca. Dari orang yang tidur sampai dia bangun Dari orang yang gila sampai dia sadar Berakal Dan dari anak kecil sampai dia balik Fadzakara Beliau menyebutkan diantara Orang yang diangkat penanya ya, Tidak terhitung Nah Apa yang dia lakukan Adalah al-majnun hatayufik Orang yang gila sampai dia sadar atau berakal Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad Abu Daud ya, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. <clears throat> Syarat yang keempat as-sihah. Kondisinya sehat. Ya. Faman kana maridon la yutikus siyam fala yajib alaih. Maka barang siapa yang sakit dan tidak mampu berpuasa, maka tidak wajib baginya berpuasa. Wa in shoma Kalau dia paksakan diri untuk puasa, sah puasanya. Dia sakit, tapi paksa, sah puasanya. Nah. Liqaulihi ta'ala apa dalil bahwasanya orang yang sakit tidak mampu berpuasa, tidak wajib puasa atasnya di waktu itu? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridun aw ala safarin fa min ayyamin akhar." Fa min ayyamin akhar. Barang siapa yang sakit atau dia dalam perjalanan, safar, kemudian dia berbuka, enggak mampu berpuasa, maka wajib bagi mereka untuk membayarnya di hari-hari yang lain yaitu di luar Ramadan. Nah. <clears throat> Jika di bulan Ramadan sakit atau safar, dia boleh berbuka, ya, tidak wajib puasa, tetapi wajib untuk mengkodoknya di luar Ramadan. Wa in zalal maradu wajib alaihi qada ma aftarahu min ayamin. Dan kalau telah sembuh, hilang sakitnya, wajib baginya untuk mengkodo hari-hari yang telah dia tinggalkan ketika Ramadan. <clears throat> Al-khamis yang kelima, syarat yang kelima, al-iqamah. Kondisinya dalam keadaan mukim. Sedang berada di tempat tinggalnya, bukan musafir. Fala yajibu shaum 'alal musafir, maka tidak wajib puasa bagi seorang yang musafir. Sehingga orang yang musafir boleh berbuka di siang Ramadan. Dan itu adalah uzur syar'i. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang di atas tadi. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, dalam perjalanan, maka ketika dia berbuka ya, maka wajib baginya untuk berpuasa di hari-hari yang lain mengkodok puasanya di hari-hari yang lain al-ayah fala musafir sohasyamu kalau seorang yang musafir ini berpuasa maka sah puasanya ya. wajib alaihi kodok ma aftarahu safar dan wajib baginya untuk mengkodok Naam puasa yang telah dia tinggalkan Naam ketika Ramadan nah, Seperti orang yang sakit tadi Ketika sudah sehat Maka wajib mengkodoknya di luar Ramadan Demikian pula orang yang safar Ketika telah mukim kembali Wajib baginya untuk mengkodok puasa Yang dia tinggalkan ketika Ramadan Kemudian asyar di syarat yang ke enam. al min al haid wan nifas. Bersih dari haid dan nifas. Bersih dari haid dan nifas. Tentunya ini bagi wanita. Fal haid wan nifasa la yajibu alaihi masyam. Maka wanita yang haid atau wanita yang nifas tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa. Ketika terkena haid atau ketika menjalani masa nifas setelah melahirkan. Bal alaihima. Bahkan tidak sekedar tidak wajib tetapi haram. Haram yang haid dan nifas berpuasa. nggak boleh mereka berpuasa. Apa dalilnya liqauli sallallahu alaihi wasallam? Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Kadzalika min aqsani diniha. Bukankah ketika wanita itu haid dan eh, ketika wanita itu haid dia tidak sholat dan juga tidak puasa? Fadzalika maka yang demikian itu termasuk min nuqsani diniha, bentuk kurangnya agamanya. Nah, kurangnya agamanya. Ya. Perempuan dikatakan kurang agamanya. Ya. Kenapa? Karena tadi ketika dia haid dan nifas, dia tidak sholat dan juga tidak puasa. Ya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dan juga oleh Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Demikian juga hadis yang lain ketika eh, Aisyah ditanya, "Nah, kenapa kita tidak mengkodok apa? Kenapa kita tidak berpuasa?" Ya. Ketika haid, ya. Nah, kenapa kita diperintahkan untuk mengkodok puasa tetapi tidak diperintahkan untuk mengkodok salat. Nah, kenapa harus dikodok enggak puasa saja ketika haid? Ya. Maka boleh menjawab apa? Aharuriyatin ant. Apakah kamu orang-orang haruri? Ya, haruri itu tempatnya orang-orang khawarij. Apakah kamu orang khawarij? Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya wanita yang haid ya, atau nifas dia tidak berpuasa dan wajib mengkodok di hari-hari yang lain. Wajib al-qadau alihima wajib mengkodok bagi keduanya, wanita yang haid dan wanita yang nifas. Liqauli Aisyah radhiyallahu taalaanha. dan ini adalah ucapan Aisyah radhiyallahu taalaanha. Karena kana yusibuna dzalik. Yang demikian itu dulu menimpa kami haid ya. Nah, bi kodo isom maka kami diperintahkan untuk mengkodo puasa. maru bi kodo isola dan kami tidak diperintahkan untuk mengkodo solat. Nah. Hadis sahih diriwayatkan Kalimah Muslim rahimahullahu taala. <clears throat> Sehingga diantara syarat wajibnya puasa adalah bersih dari haid dan bersih dari nifas bagi seorang wanita. Kemudian al-mas'alatu sadiyah, sadisa masalah yang keenam. Subutu dukhuli syahri Ramadan wa inqidaihi. Cara menetapkan masuknya bulan Ramadan dan selesainya bulan Ramadan. Penetapan masuknya bulan Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan. Yathbutu dukhulu syahri Ramadan bi ru'yatil hilal. Penetapan atau tetap yathbut tetapnya bulan Ramadan atau ketetapan masuknya bulan Ramadan adalah dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Nah. <clears throat> Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru Kalau kalian melihat hilal maka berpuasalah dan kalau kalian melihat hilal maka berbukalah. Nah, ketika masuk atau melihat hilal Ramadan maka berpuasa. Dan ketika melihat hilal Syawal maka berbuka. Nah, maka penetapan masuknya bulan Ramadan adalah dengan melihat hilal. <clears throat> Binafsihi au bisyahadati ghairihi ala ruyatihi. Melihat hilal dengan sendirinya atau dengan persaksian orang lain yang telah melihat hilal au ikhbarihi atau dengan pengkhabaran adanya kabar atau berita telah munculnya hilal. Faidah syahidah muslimun adilun biru'yati hilal Ramadan apabila seorang muslim yang adil terpercaya dia bersaksi melihat hilal Ramadan sabata bihadhihi syahadah dukhul syahri Ramadan maka telah tetap eh, masuknya bulan Ramadan dengan persaksian ini walaupun hanya satu orang satu orang melihat lapor ke penguasa pemerintah ya. maka pemerintah naam boleh untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan dengan satu orang saksi ini. Walaupun hanya satu yang melihat. Nah. <clears throat> Dalilnya hadis Al Haris bin Hatib radhiyallahu taala anhu. Ya. atau keumuman hadis tadi. Ya. Disebutkan di sini liqaulihi ta'ala. <coughs> Dalilnya adalah firman Allah taala. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan ya, di antara kalian asyhar bulan ya, Ramadan dia mukim dalam keadaan mukim di bulan Ramadan, falyasumhu maka hendaklah dia berpuasa. Walikauli salah salam dan juga karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fasumu wa idharu aitumu faafiru. Apabila kalian melihat hilal Ramadan maka berpuasalah. Dan apabila melihat hilal Syawal maka berbukalah. Hadis yang tadi kita baca riwayat Bukhari Muslim Dan juga dalil yang lain wali hadis Ibnu Umar. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar beliau pernah mengatakan, "Akhbartu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati Ramadan fasomahu wa amara nas bisiyami." Aku menghabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah melihat hilal Ramadan. Maka beliau pun berpuasa dan beliau memerintahkan manusia untuk berpuasa. Nah. Beliau di sini eh, mengakui ya, persaksian satu orang, Abdullah bin Umar. Ketika menghabarkan telah melihat hilal, maka beliau berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Nah. Maka ketika ada seorang muslim yang adil, terpercaya, ya, jujur, ya, dia bersaksi telah melihat hilal, Nah, ya, maka penguasa atau pemerintah boleh ya, mengambil persaksian orang tersebut. Nah, boleh menjadikan dasar ya, untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan dengan satu orang muslim yang adil, terpercaya, jujur yang telah bersaksi, telah melihat hilal. Adapun persaksian keluarnya Ramadan ya, maka wajib atau harus atau disyaratkan harus dua orang saksi. Ya, beda antara persaksian masuknya bulan Ramadan dengan keluarnya bulan Ramadan. Kalau keluarnya bulan Ramadan disyaratkan harus dua orang saksi. Ketika satu saja yang melapor tidak cukup. Nah, harus dua orang saksi yang melihat hilal. Syawal, tanda keluar bulan Ramadan. Adapun masuknya bulan Ramadan cukup satu orang saksi berdasarkan hadis Abdullah bin Umar ini. Adapun harus dua orang saksi ketika melihat hilal Syawal itu hadis dalilnya adalah hadis Al Haris ibn Hatib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annan sekali ru'yah wa in lam narahu wa syahida syahidan ad nasakna bi syahadatihima Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kami agar kami beribadah sesuai dengan ru'yah. Ya. Dan kalau kita tidak melihat ruqyah, kemudian ada dua orang yang bersaksi, dua orang yang adil, jujur, bersaksi, maka kami ber, beribadah berdasarkan persaksian keduanya. Nah, sehingga keluarnya Syawal atau keluarnya Ramadan dan masuknya Syawal harus dua orang saksi yang melihat hilal tidak cukup hanya satu orang saksi. <clears throat> Ini cara pertama dari penetapan masuknya bulan Ramadan dengan melihat hilal. Fa in lam yurul hilal, sekarang cara yang kedua. Kalau tidak terlihat hilal, aw lam yashhad muslimun adlun bi yati atau tidak ada seorang muslim yang adil terpercaya yang telah melihat hilal, tidak ada yang bersaksi, ya. Wajib ikmalu ibdati Sya'ban 30 yauman. Maka wajib menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, ini cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan menetapkan Sya'ban 30 hari. Ya. Nah, baru besoknya Ramadan. Wala yathbut dukhulu syahri bighairi hadanil amrayn. Dan tidak boleh menetapkan masuknya Ramadan ya, dengan selain dua cara ini. Cara melihat hilal dan cara yang kedua cara e, menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Ru'yatul hilal au itmam Sya'ban 30 yauman. Melihat hilal atau menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Liqauli sallallahu alaihi wasallam dalil adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Fa in ghubbiya alaikum fa akmilu sya'bana 30. Berpuasalah karena ru'yah dan berbukalah karena ru'yah yaitu melihat hilal dan apabila kalian terhalangi dari melihat hilal ya, terhalangi awan atau mendung atau hujan atau yang semisalnya maka fa'akmilu iddata sya'ban atalathin sempurnakanlah bilangan sya'ban menjadi 30 hari hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim Nah, hanya ada dua cara dalam menetapkan puasa Ramadan. Nah. Baik. <clears throat> Dan alhamdulillah pemerintah kita pemerintah muslim, penguasa kita penguasa muslim sehingga yang mengurusi masuknya dan keluarnya bulan Ramadan adalah penguasa kita, pemerintah kita. Nah, kita hanya naam menerima atau mengikuti hasil sidang isbat penguasa kita. In asoba falana walahum Kalau tepat keputusan sidang isbat Maka untuk kita dan untuk mereka Kalau tidak tepat ya, Nah maka atas mereka kekeliruan dan kesalahannya. Nah, <clears throat> adapun kita tetap mengikuti naam keputusan yang telah diputuskan oleh penguasa kita. Kemudian wayathbutu inqida'u Ramadan biru yati hilal syahri Syawal biru yati hilal. Syahri Syawal bi syahadah muslimaini adlain. Ya. Dan penetapan keluarnya Ramadan adalah dengan melihat hilal atau dengan ru'yatul hilal yaitu hilal bulan Syawal dengan persaksian dua orang muslim yang adil, yang terpercaya. Seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau keluarnya bulan Ramadan atau masuknya bulan Syawal harus dua orang saksi. ilam yashad muslimani adlan biru'yatil hilal. Kalau tidak ada dua orang muslim yang terpercaya yang bersaksi telah melihat hilal, Wajib ikmalu iddat Ramadan 30 yaman. Maka wajib menyempurnakan bulan Ramadan 30 hari. Wajib menyempurnakan Ramadan 30 hari ketika tidak terlihat hilal atau tidak ada dua orang muslim yang terpercaya yang bersaksi telah melihat hilal. Nah. <clears throat> Baik, hanya ada dua cara dalam penetapan masuknya bulan Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan. Yaitu dengan meru'yatul hilal, melihat hilal atau dengan menyempurnakan syakban 30 hari. Nah. Dan tidak ada cara yang ketiga, ya. Nah, adapun cara hisab, ya. Cara hisab maka sama sekali tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menggunakan hisab untuk penentuan masuknya dan keluarnya Ramadan ya adalah sesuatu kekeliruan yang besar. Nah, bahkan merupakan perkara yang diada-adakan di dalam Islam. Ya suatu yang bid'ah Taib naktafi bihadal mikdar kita cukupkan sampai di sini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang subhanakallah bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin